ada yang menanyakan apa perbedaan antara al-Imam Al-Zahiri yaitu Ibn Hazm Al-Zahiri Imam An-Nawawi Ibn Hajar Imam Hanafi Abu Hanifah maksudnya dengan Al-Hadabi Al-Hajuri dan lain yang bermasalah hari ini. Nah, perbedaannya Ibn Hazm Allah zahiri diakui sebagai imam mujtahid yang diperhitungkan ijtihadnya dalam khilaf fiqh kecuali seperti telah ditandiskan sebelumnya kalau pendapat Ibn Hazm dan gurunya Zat Allah ini syaz nyeleneh ganjil menyelisih jumhur ulama dengan pendapat yang tampak sekali keganjilannya dan kekakuannya ya maka itu tidak dilirik sama sekali yang telah kami sebutkan contohnya. Begitu pula Imam An-Nawawi Imam eh, Mujtahid Ibn Hajar ya, dan karya-karya mereka senantiasa dimanfaatkan oleh ulama qadiman wa hadithan sejak dahulu hingga saat ini para ulama tetap istifadah mengambil fawaid dari karya-karya mereka maslahat dari buku-buku mereka kitab-kitab mereka rojah ya. besar maslahatnya dan lebih besar daripada apa yang ada pada mereka Dan telah disebutkan bahwa mereka memiliki ketergelinciran di bidang akidah. Ibn Hazm adalah Jahmi. Kemudian uh, Nawawi Ibn Hajar, keduanya adalah Ash'ari. Naam, diwaspadai untuk tidak diambil dari mereka, dibuang dari mereka hal-hal yang berbau asyariyah pada uh, An-Nawawi dan Ibn Hajar dan hal yang berbau Jahmiyah dari Ibn Hazm. Nah, Al-Imam Abu Hanifa, imam imam besar. Nah, Imam Madhab yang masyhur ma'ruf Naam termasuk imam ya ahli sunnah jamaah tetapi beliau memiliki kelemahan dalam hal riwayat hadis seperti yang disebutkan sebelumnya nah dikarenakan kesibukan dengan fiqh Tayyib. Tidak bisa disamakan dengan Ibnu Hajar, An-Nawawi dan Ibnu Hazm. Tayyib. Di sisi lain Al-Halabi Al-Hasan, Al-Halabi Al-Hajuri dan uh, lainnya yang dikatakan bermasalah sebelum Al-Hajur dan Al-Halabi Abu Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi kemudian yang sekarang ini Al-Imam Syekh Ma'bah ya mereka adalah mubtadi' kalau mereka-mereka ini adalah mubtadi' dol mereka mubtadi' yang sesat ya itu fonis ulama ahli jarh wa ta'dil kepada mereka. Mereka mentak'id kawaid jadidah usul jadidah munharifah mereka meng, memunculkan mengarang kaidah-kaidah baru prinsip-prinsip baru yang menyimpang yang merusak dakwah salafiyah merusak dakwah salafiyah ya kalau Abu Hasan Al Misri ikhwani ya Ali Hasan Al Halabi juga begitu sebagian dari kaidah mereka, sesama mereka itu arahnya adalah uh, memerangi قاعدة الولاء والبراء قاعدة تحذير هجر بقول الرحيلي نعم الحجوري حدادي اكستريم مبتدع حدادي dengan sekian eh, penyimpangan usul prinsip ahlus sunnah jamaah yang dilanggarnya dan merusak dakwah salafi di seluruh penjuru dunia. Ya. Dan pada akhir perjalanannya Kemudian terdengar bahwa dia sudah berjumpa juga dengan Abu Hasan, berjumpa dengan Ali Hasan Al-Halabi. Al-Imam Syekh Ma'bar Ikhwani Ya, sudah Anda terangkan pada pertemuan yang lalu Nah Bagaimana dia membuat kesepakatan menandatangani dokumen wasiqah perjanjian damai dengan Husiyun yang Husiyun adalah Rafidah Ifnai Asyariyah Imamiyah bukan Zaidiyah bukan Zaidiyah mereka adalah Rafidah Iran perpanjangannya Iran perpanjangan tangannya Iran Rafidah Ya. Imamiyah Ibnu Asyariyah Imam 12 dengan akidah-akidahnya yang akidahnya bukan akidah Islam, bukan akidah kaum muslimin. Akidahnya adalah akidah kufur dan ingin menjadikan Yaman merebut Yaman dan menjadikannya seperti Iran. Bahkan kata Syekh Rabi' akan lebih buruk dari Iran jika direbut oleh mereka. نعم diterangkan oleh ulama bagaimana diperjelas diterangkan oleh Syekhuna Hani bin Buraik hafizahullah pada keterangan-keterangannya nasihat-nasihatnya dan bantahan-bantahannya hari-hari ini alasan al-imam mengatakan muttar muttar terpaksa-terpaksa itu tidak bisa diterima. Darurat, alasan darurat terpaksa itu ada koidahnya. Tidak secara serantangan dan tidak semudah itu seseorang mengatakan saya terpaksa. Jika hal itu terkait dengan dakwah secara umum terkait dengan orang banyak, terkait dengan keselamatan akidah, manhaj, keumuman kaum muslimin. Dikarenakan posisi seseorang dia adalah seorang alim, imam, syekh yang memiliki atba', memiliki pengikut, pengagum. Maka dia harus mendahulukan keselamatan manhaj, keselamatan akidah dan agama atba' pengikutnya, umatnya, mad'unya. Kaum muslimin tidak boleh mendahulukan keselamatan pribadinya untuk mengorbankan manhaj dan akidah kaum muslimin. sebagaimana yang dicontohkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah yatahammal al-adha al-Imam Ahmad tabah menanggung siksaan yang harus dideritanya di penjara, dicambuk, diborgol, ya, sampai pada tingkatan sudah hampir tinggal bertemu dengan Khalifah Makmun sudah menyiapkan pedang untuk menebas lehernya. Tetapi Al-Imam Ahmad berdoa agar tidak melihat wajahnya Makmun dan memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkannya dari kedoliman Khalifah Makmun. Sehingga sebelum tiba di hadapan makmun, Khalifah Makmun meninggal. Diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada dari sebagian muridnya Imam Ahmad menemui Imam Ahmad di penjara dan mengatakan, "Ya Imam, Kenapa kamu tidak jawab mereka? Kamu terpaksa darurat. Imam Ahmad mengatakan, kaum muslimin menunggu ucapan saya. Kalau saya menjawab dan mengatakan demikian, berarti saya mengorbankan mereka semua. Kalau saya mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah, sifat Allah, maka mereka semua akan jadi korban gara-gara saya. Maka ini tidak bisa di, dibenarkan. Nah, dan itu yang terjadi yang dilakukan oleh imam-imam yang menjadi contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Al-Wazir di Yaman ya pada masa berpuasanya Syiah di sana. Demi untuk menyelamatkan dirinya dia berlari dari gurun ke gurun, seorang diri menyelamatkan diri. Tetapi dia tetap berbicara dengan hak dalam kalimat-kalimatnya dan karya-karyanya demi untuk menjaga akidah dan manhaj. Terkait dengan dirinya terpaksa dia lari menyelamatkan yang jubi nafsi. Dari gurun ke gurun dia menghindar terus dari kejaran dan eh, nah, <clears throat> kedoliman orang Syiah. Seharusnya itu. Jangan katakan terpaksa, terpaksa. Kemudian yang menjadi korban umat. Sampai sekarang, ya, banyak dari salafiyun yang masih terkecoh dengan alimah. Nah, dan masih membelanya dan tidak menyalahkannya. Nah, al dan yang lainnya dari masyarakat kiamat yang masyhur dan ma'ruf dan menjadi um, marji'iyah jadi rujukan di Yaman oleh Salafiyun menentang jihad melawan Sufiyun padahal keadaan sudah seperti itu apa mau menunggu Yaman direbut oleh Husiyun Rafidah, Isna Asyariyah, Imamiyah, kemudian jadikan seperti Iran dan lebih buruk dari Irak, ketika Syekh Rabi. Meskipun dalam rangka jihad itu adalah membela diri karena Husiyun yang menyerang dan ingin merebut melakukan khuruj pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, dan ingin merebut ya wilayah-wilayah dan ingin menguasai kaum muslimin yang ada di sana. Kaum muslimin tidak boleh membela diri. Tidak ada jihad kata Imam sampai diutus Nabi Muhammad SAW menyerukan jihad. Nanti ada jihad kalau Nabi Muhammad yang diutus dan dia menyerukan jihad. Berjihad melawan Sufiyun di oleh Imam itu fitnah. Itu adalah perang saling menumpahkan darah sesama mukmin, sesama muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Al Imam musibah. Nah, bertambah lagi musibah ini ketika Masa zaman membela. Nah, Ini deretan mubtadi-mubtadi ini tadi tidak bisa disamakan dengan eh, apa yang ditanyakan di sini. Nah, tidak bisa. Ini merusak, menghancurkan dakwah sendiri Nah. Karena itu ulama eh, ahli jarwa tadi mentahdir dari mereka, mentahdir dari kitab-kitab mereka agar selamat dari penyimpangan akibat duduk di majelis mereka, mendengar muhadharah mereka, mendengar eh, naam <clears throat> keterangan-keterangan mereka dan eh, membaca kitab-kitab mereka. Difahami ya perbedaannya? Hah? Nah, seperti itu barakallahu fiikum.